Para illah hukum. Empat rukun ini harus ada pada kias. Jadi antum boleh menggunakan kias kalau empat rukun ini terpenuhi. Ada asal itu sumber asalnya, ada farak cabangnya, ada illah sebabnya, ada hukum-hukumnya. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Kala ash shaykh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih kata beliau, "Mas'alatun wa wahal kias dalilun syar'iun sahihun awla sekarang kias itu dalil atau bukan? Kias itu dalil syar'inya ataukah bukan itu? Itu per, itu permasalahannya. Al-jawab, jawabannya, ikhtalafal ulama rahimahumullah fi Para ulama pun berbeda pendapat. Paham ya? Sekarang permasalahannya apa? Kias itu dalil sahih ataukah bukan itu ya? Itu para ulama berbeda pendapat. Faqala adh-dhahiriyah, eh, Daud adh-dhahiri seringnya dhahiriyah itu nisbah kepada Daud adh-dhahiri berkata dengan kelompok adz yang mereka seringnya itu mengandalkan zahir lafaz gitu ya, tanpa melihat syarahnya atau penjabarannya kadang gitu. Zahirnya gini ya gini gitu loh. Nah, barakallahu fikum ini termasuk juga pendapat zahiriyah itu yang membolehkan nam menadzar seorang wanita yang hendak dia nikahi dalam keadaan telanjang. Paham ya? Karena menggunakan dohir, paham ya? Padahal di sana ada pendapat yang roja atau pendapat yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Lihat, Wa qala dhahiriyah al-qiyas laysa dalilan syar'iyyan sahihan. Kalau dhahiriyah mengatakan qiyas bukan dalil syar'i. Qiyas itu bukan dalil syar'i yang benar. Li'anna al-madara 'ala kitab sunnah karena perputarannya masih kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ammal qiyas fa dalilun aqliyun. Qiyas itu adalah dalil secara akal. Fala yumkin ja'luhu dalilan syar'iyyan sahihan. Maka enggak mungkin menjadikan qiyas itu dalil syar'i yang sahih. Karena memang semuanya kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah fa ankarul qiyasa rahimahumullah ingkaran 'aziman. Maka mereka mengingkari qiyas rahimahumullah dengan pengingkaran yang besar. Jadi zahiriyah dan juga yang semisal mereka mengingkari adanya apa? Qiyas. Naam, Allah musta'an. Wa min samma bukan wa min summa ya min samma sama tadi hunaka. Wa min samma waqa'u rahimahumullah min ajli inkarihi fi hawaya wa tanaqudat wa tanaqudatun 'azimatin ya'rifuha man tatabba'aha kutubahum. Maka dari sanalah kelompok ini yohiriah terjatuh di dalam apa? Nah, mereka terjatuh dikarenakan pengingkaran mereka terjatuh di dalam apa? Ke dalam kontradiksi. Terjatuh ke dalam kontradiksi dan juga apa? hawa nafsu yang sangat besar. Yang mengetahui hal ini adalah orang-orang yang mengecek di kitab-kitab mereka. Jadi mereka mengingkari kias padahal apa mereka sendiri apa terjatuh dalam kontradiksi, perseberangan, tanakut. Nah, kita lihat. Wa amma 'amatul ulama rahimahumullah pun jumhur para ulama rahimahumullah faqalu mereka mengatakan innal qiyasa sabitun syara'an Qiyas itu memang benar-benar secara syariat datang. Wa innahu ahadul ahadillatis syar'iyyah. Dan bahwasanya qiyas merupakan salah satu dalil yang syar'i wastadallu bi wuqu'il qiyas fil umur al-kauniyah wa fil umur syar'iyyah dan mereka berdalilkan terjadinya kias perhatikan baik-baik pada perkara-perkara kauniyah perkara kauniyah itu perkara yang berkaitan dengan alam semesta atau yang semisalnya wa fil umuri syar'iyyah dan pada perkara-perkara syar'iyyah yaitu secara dalil ada kita lihat fal qiyasu fil al kauniyah katsir maka kias yang terjadi pada perkara-perkara kauniyah itu banyak perhatikan ya Famin dzalika di antaranya qala Allah taala Allah taala berfirman Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Perhatikan kiasnya ini biar antum tahu ya, sisi pendalilannya. Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan yang semisal mereka? Menciptakan langit dan bumi aja mampu apalagi menciptakan yang semisal mereka. Kias bukan ini? Kias enggak? Kias. Paham ya maksudnya kiasnya ya? Kiasnya itu kayak dibalik semacam dibalik itu ya. dan kias akes terkadang kayak gitu. Jadi artinya apa? Menciptakan langit dan bumi aja mampu. Eh, apalagi cuma menciptakan yang semisal mereka. Maksudnya langit dan bumi itu yang semula nggak ada aja mampu itu loh. apa maksudnya ya? Ini kias. Fahadah kiasun fi amrin kauni. Ini adalah kias berkaitan masalah perkara kauni. Kauni termasuk alam semesta atau ciptaan Allah taala. Fal qadiru 'alal akbar qadirun 'ala madunah maka zat yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang besar, yang lebih besar tentunya apa? Mampu untuk menciptakan yang kecil. Paham ya? Menciptakan langit dan bumi yang besar kayak itu aja mampu, apalagi cuma menciptakan manusia. Paham maksudnya ya, gitu ya? nah cara pendalilannya paham insyaallah. Allah Ta'ala, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqis nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibanding penciptaan manusia. Kias enggak nih? Kias. Wa qala Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala, ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج Syahidnya dalam ayat ini wanazzalna minas samai ma'an dan kami telah turunkan dari langit air yang mubarakan yang diberkahi. Naam. Air hujan itu kita yakini ada berkahnya. Nah, cuman jangan sampai kita istilahnya apa barakallahu fikum meyakini bahwasanya nah mesti yang kita pas hujan-hujan itu dapat barokahnya. Paham ya? Kita yakini ada air hujan itu ada barokahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nam yang kemudian dengan air hujan tersebut apa? Kami tumbuhkan enam kebun-kebun dan juga apa? barakallahu fikum biji-bijian. Eh, kemudian juga ditumbuhkan pohon-pohon kurma yang memiliki apa? tangkai-tangkai yang Nah, kalau fikum berbuah rizqan lil ibad sebagai apa? rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyaina bihi baldatan mayta dan kami pun menghidupkan negeri yang semula apa tandus dan gersang. Tanah yang tandus gersang itu eh, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadzalikal khuruj. Seperti itu pula nanti semua manusia akan apa? akan dikeluarkan dari kuburan dibangkitkan sebagaimana permulaan diciptakan tanpa berkhitanan itu. Awal kali kita keluar dari perut ibu kita berkhitan enggak? Enggak berkhitan. Nanti pun akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu tidak berkhitan itu maksudnya. Al khuruju minal kubur, maksudnya keluar dari kuburan. Yang zilu alaihimul yang zilu alaihim matar, turun kepada mereka hujan. Fayun bitu fi kuburih mereka tumbuh di dalam kuburan mereka, semuanya yakhrujun, kemudian mereka pun keluar Allah ta'ala yauma yakhrujuna minal ajzati sira'a. Suatu hari yang mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan cepat. Al-ardu hamidatun yabisatun laisa fiha nabatun fayanzilu 'alaiha al-mataru fatusbiha mukhdarrah fahada qiyasun. Bumi yang semula tandus gersang, kering, yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kemudian apa? Turun padanya air hujan akhirnya menjadi hijau dan saksikan ini ya, menjadi hijau. Ini kias. Paham ya? Kias, dikiaskan. Nah, barakallahu fikum dikiaskan dengan manusia. Paham ya? Jadi manusia nanti dibangkitkan kembali dalam keadaan sebagaimana awal kali permulaan diciptakan, tidak berkhitan. Paham maksudnya ya? Naam. Wa kadzalikal qiyasu fil umur syar'iyyah katsiran aidan. Dan kias berkaitan masalah perkara syar'i itu juga banyak, cuman kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.